Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. <clears throat> Khawatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Kita terakhir di bab ahkamil hajar bab ketentuan atau hukum-hukum seputar larangan melakukan transaksi untuk pihak-pihak tertentu. Dan hajar ada dua macam, ada hajar untuk kepentingan orang lain dan ada hajar untuk kepentingan orang yang dihajar. Hajar untuk kepentingan orang lain contohnya adalah hajar untuk muflis yaitu orang yang bangkrut yang dimaksud orang yang bangkrut adalah orang yang total hutangnya lebih banyak daripada total nilai asetnya. Poin selanjutnya qalal musannifu hafizallahu taala wa yata'allaqu bil hajri alaihi arba'atu ahkamin. Dan berkaitan dengan hajar ada hajar dalam masalah ini terdapat empat ketentuan yaitu hajar untuk muflis, untuk orang yang bangkrut itu memiliki empat ketentuan. Yang pertama, bahasanya ruoma orang-orang yang menghutangi atau hak orang-orang yang menghutangi itu ya ta'alak berkaitan atau melekat pada harta si muflis al-mawjud yang ada sebelum adanya hajar Demikian juga melekat pada hartanya al-hadis yang baru yang muncul baru setelah adanya hajar. Setelah ada hajar ternyata dia mendapatkan warisan. Ternyata dia mendapatkan arsh jinayah. Ya, mendapatkan ya, karena dia jinayah karena eh, karena dia dilukai maka kemudian dia mendapatkan arsh ya, kompensasi karena dilukai yang itu dengan menggunakan sistem arsh itu selisih seandainya dia budak yang sehat dan setelah cacat menjadi budak yang cacat seandainya dia jadi budak harganya turun berapa atau setelah dia mendapatkan hajar dia mendapatkan hibah wasiat harta atau yang lain maka harta-harta yang baru ini yang datang belakangan ini yalhaquhu menimpanya atau melekat padanya al-hajar hukum hajar kal mawjud sebagaimana harta yang sudah ada sebelum adanya hajar ketika melekat padanya hukum hajar maka fala maka tidak boleh dilaksanakan segala tasarruf transaksi al-mahjur alaih orang yang kena hajar transaksi berkenaan dengan hartanya setelah adanya hajar tidak boleh dilaksanakan biai nau'in min anwa'i tasarruf apapun transaksi yang dia lakukan menjual, membeli menyewakan atau yang lain dan tidaklah sah untuk orang yang mahjur alaih tidaklah sah melakukan ikrar pengakuan adanya kewajiban utang li ahadin kepada siapapun ala syai'in min malihi pengakuan untuk salah atau sebagian dari hartanya li'anna hukukal ghurma karena hak-hak orang yang menghutangi itu telah melekat pada benda-benda yang menjadi benda-benda yang jadi hartanya fala falam yuqbal al ikrar alaih maka tidaklah diterima pengakuan kewajiban yang dia keluarkan ya wa hatta qabla al hajar alaih dan bahkan meskipun hukum hajar itu belum sebelum ada hukum hajar haram atasnya melakukan transaksi pada hartanya tasarufan manakala itu adalah transaksi atau kegiatan atau transaksi yang merugikan rumaihi orang-orang yang menghutanginya Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengatakan jika utang itu istarokot menghabiskan seluruh aset harta maka tidak sah orang yang berutang tersebut tidak sah melakukan tabarok tindakan donasi bima yaduru bi duyuni yang merugikan orang yang menghutangi baik penguasa atau hakim telah mengeluarkan hajar untuknya ataukah belum dan ini adalah pendapat Imam Malik dan pendapat yang dipilih oleh guru kami yaitu Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala. Waqal dan beliau mengatakan inilah pendapat yang benar yang tidaklah pantas usul atau kaidah madhab hambali kecuali berpendapat dengan pendapat ini bahkan ini adalah muktaba konsekuensi dari kaidah-kaidah syariat dan kaidah-kaidahnya karena hak al ghurma orang-orang yang menghutangi itu melekat kepada harta dan asetnya walihada oleh karena itu maka al hakim maka qadi atau penguasa menghajarnya walaula ta'allaqa hakul ghoma seandainya bukan karena hak orang yang menghutangi itu melekat pada hartanya maka tidaklah boleh bagi hakim untuk lam yasa' maka tidaklah boleh bagi hakim untuk menghajarnya fasara maka jadilah orang yang muflis yang bangkrut ini kalau maridi seperti orang yang sakit yang sakit tersebut mengantarkan pada kepada kematian wafitamkin dan membolehkan hadal madin orang yang terlilit utang ini minta minat untuk melakukan donasi untuk berinfak dan yang lain maka ini akan membatalkan dan menghilangkan hak roma hak orang-orang yang menghutangi dan syariat tidak mungkin mengajarkan ajaran semisal ini karena syariat datang untuk menjaga hak orang-orang yang punya hak pikulitorikin dengan semua jalan dan menutup jalan-jalan yang mengantarkan pada penelantaran hak intaha kalamu sekian perkataan Ibnul Qayyim rahimallahu taala ya, maka di antar bentuk hajar untuk kepentingan orang lain adalah hajar terhadap orang yang muflis orang yang utangnya jauh lebih banyak daripada seluruh asetnya ya, maka orang ini tidak boleh melakukan transaksi yang merugikan menjual atau jual beli atau yang lain atau infak bersedekah memberi hadiah kalau dia e, melakukan transaksi yang menguntungkan, menerima bantuan finansial, menerima hadiah, mendapatkan warisan dan yang lainnya tentu tidak mengapa dan transaksi yang merugikan transaksi yang menyebabkan dia mengeluarkan harta mengeluarkan hartanya nah ini tidak boleh dan hukum hajar ini tadi disampaikan tidak hanya melekat kepada harta yang ada sebelum ada hajar eh, hajar itu resmi ketika keluar keputusan dari qadi kemudian diumumkan si A mahju alaih dilarang siapapun untuk melakukan transaksi jual beli dan yang lainnya dengan dia karena jika melakukannya maka tidak sah transaksinya Nah, hukum hajar ini tidak hanya berlaku untuk harta yang mewujud, harta yang aset yang ada saat keluar hajar. Dan seandainya nanti ada pertambahan harta karena ternyata dapat warisan, dapat hadiah dan seterusnya, harta tambahan-tambahan ini juga melekat padanya hukum hajar, tidak boleh dijual, tidak boleh diinfakkan, tidak boleh melakukan tabarok, tindakan donasi, bersedekah, memberi hadiah dan yang lain. Dan yang terlarang adalah semua jenis-jenis transaksi yang merugikan orang yang menghutangi. Apa itu? Yaitu transaksi yang menyebabkan ya, orang tersebut mengeluarkan hartanya dari kepemilikannya, menjualnya, ya, ya, membeli sesuatu kemudian ini jadikan alat pembayaran. Ya, demikian juga menghadiahkannya, menginfakkannya dan yang lain. Dan setelah ada hajar maka tadi dikatakan tidaklah sah adanya al-ikrar. Adanya pengetahuan betul saya punya utang kepada Anda sekian. Maka ikrar-ikrar pengakuan kalau dia punya kewajiban pada si A dan si B ya, artinya mendatangkan orang baru selain Roma selain orang-orang yang menghutangi tiba-tiba dia mengatakan oh saya punya eh, kewajiban kepada dia kepada si A kepada si B Nah ini tidak boleh dan tidak sah. Nah kemudian ya maka intinya hukumnya adalah ya, tadi hukum hajar itu melekat kepada harta yang ada dan harta yang ya, didapatkan harta-harta tambahan yang didapatkan setelah adanya hajar. Kemudian yang kedua, Siapa yang menjumpai aina malihi hartanya yang betul-betul itulah hartanya ala diba'ahu alaih yang dia jual kepada si mahjur alaih atau dia utangkan atau dia sewakan kepada mahjur alaih sebelum keluarnya hajar dari pengadilan maka boleh bagi si pemilik untuk ayar bihi pulang dengan membawanya dan menarik barang tersebut dari tempat al-muflis mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man atroka siapa yang mendapati mata ahu barangnya berada di tempat seseorang qad aflasa yang telah bangkrut fahuwa ahaqqu bihi maka dialah orang yang lebih berhak terhadap harta tersebut daripada yang lain mutafakun alaih dan para eh, para ulama telah eh, para ulama fikih telah menyebutkan disyaratkan ya, liruju'i man wajada malahu indal maflusi al mahjur alaih sitata surutin ya, disyaratkan untuk penarian yang dilakukan oleh orang yang menjumpai hartanya di tempat si muflis yang mendapatkan hukum hajar disyaratkan ada enam syarat yang pertama si muflis itu dalam kondisi hidup sampai orang tadi mengambil hartanya. Mengingat riat Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika ternyata si muflis itu telah meninggal dunia, maka pemilik barang itu sama dengan Roma dengan orang-orang yang menghutangi yang lain. Syarat yang kedua, bako uthamaniha kulihi bahasanya harga pembelian barang tersebut seluruhnya tetap masih jaminan tetap masih menjadi tanggungan si muflis artinya belum nyicil sama sekali jika sahibul mata pemilik barang telah menerima syai'an sedikit dari harga penjualannya maka dia tidak punya hak untuk menarik kembali barang itu syarat yang ketiga benda tersebut seluruhnya baka masih ada dalam kepemilikan si muflis. Jika cuma dijumpai sebagian saja, dia tidak boleh menarik barangnya. Kenapa? Karena tidak memenuhi ketentuan di, di hadis. Karena dia tidak menjumpai aina malihi. Karena dia cuma mendapatkan sebagian hartanya, bukan barangnya itu sama persis. Yang keempat, bahasanya barang dagangan tersebut masih dalam keadaan yang semula, tidaklah berubah satupun dari sifat-sifatnya. Kemudian barang tersebut tidaklah melekat padanya hak orang lain. Semisal si muflis tadi telah menjadikannya sebagai jaminan atau yang lain. Kalau ada di sana hak orang lain maka tidak bisa ditarik. Kemudian syarat yang kena barang tersebut lam tazid tidaklah bertambah dengan pertambahan yang bersambung. Contoh pertambahan yang bersambung, contohnya gemuk, dulu kurus, kemudian di tangan si muflis jadi gemuk. Maka jika terpenuhi enam syarat ini, maka boleh bagi pemilik barang untuk menarik barang tersebut doh dhahara jika nampak jelas bangkrutnya orang yang barang itu ada di tempatnya berdasarkan hadis yang lewat ya maka ada e, ketentuan khusus untuk orang yang menjumpai barangnya sama persis utuh masih ada di situ hmm, ya. maka si muflis ini dulu misalnya ya, dia e, beli laptop ya, dengan harga yang tidak ya, dengan cara yang tidak dengan pembayaran tidak tunai dan dia belum pernah nyicil sama sekali. Saat orang tersebut diketok palu oleh pengadilan dia muflis, ya, dia bangkrut, maka saya misalnya yang jual laptop kepadanya menjumpai laptop itu masih utuh di situ, belum berubah. Tidak kemudian terjadi perubahan, dia semuanya masih utuh bahkan sampai mosnya pun masih mos dari saya dan sebagainya maka semuanya barangnya masih utuh maka saya yang lebih berhak terhadap barang tersebut ya, maka ini hukum khusus berlaku untuk orang yang seperti saya maka saya bawa pulang ya, saya bawa pulang laptop tadi ya. Tapi ini tadi ada enam syarat ini, muflisnya itu masih hidup. Kemudian yang kedua contoh laptop tadi maka belum dibayar sama sekali. Dia belum pernah ngangsur sama sekali. Kalau sudah pernah ngangsur sekali saja maka eh, saya se saya sebagai orang yang eh, menghutangi dia itu statusnya sama dengan yang lain, tidak punya hukum khusus. Hmm. Kemudian syarat yang ketiga tadi, barangnya masih utuh. seluruhnya masih utuh di situ. Kalau sebagiannya sudah hilang, ya maka tidak boleh narik barang. Yang keempat, barangnya masih itu belumlah berubah salah satu sifatnya. Ya, belum rusak kalau memang sudah rusak, sifatnya berarti berubah, Anda nah, bisa ditarik. Atau kalau dulu misalnya ngutanginya ngutangi kayu, kemudian kayu ini sifatnya sudah berubah, dia telah menjadi mbak telah jadi pintu, telah jadi ini. Oh ini pintu ini dulu dari kayu saya, tidak bisa. Ini, karena sifatnya telah berubah. Kemudian tadi syarat yang kelima, barang tersebut tidaklah melekat padanya hak orang lain. Kalau sama si muflis ini telah dia jadikan sebagai agunan, ya maka tidak bisa saya tarik. Ya, kemudian syarat yang keenam tadi barangnya itu tidak mengalami penambahan yang bersambung contohnya gemuk. Misalnya saya ngutangi dia ya, kambing, dulu kambingnya kurus, sekarang udah gemuk, maka nggak boleh saya tarik. Itu ketentuan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ingkita ilmu tolabah berhentinya penagihan hutang anhu terhadap si muflis setelah keluarnya setelah adanya hajar alai hajar pada dirinya sampai infaka terbebaslah dia dari hajar oleh karena itu siapa yang menjual barang dengan cara tidak tunai kepadanya atau menghutanginya satu barang khilalah hadil fatrah ya, ya, eh, di sela-sela masa ini tolak bahu bihi maka dia boleh menagih orang itu bihi dengan kewajibannya setelah hilangnya hajar atasnya. Kemudian ketentuan yang keempat, setelah orang itu kena hajar, ya, kalau di uh, hukum positif di tempat kita, kemudian orang itu dinyatakan bangkrut, maka dia bebas dari kewajiban bayar utang. Dan kalau dalam aturan Islam tidak. Anal hakim yabi'u malahu. Maka hakim pengadilan kemudian akan mengambil semua asetnya akan mengambil semua aset orang yang diponis muflis lalu dia pengadilan akan menjual malahu semua yang menjadi miliknya kemudian hasil penjualannya akan dibagikan biqadri duyuni rumaihi alhala sesuai dengan kadar e, utang orang-orang yang menghutangi al-halah pada saat itu karena inilah maksud dari hajar dan maksud dari ketok palu pengadilan dia itu muflis itu yang jadi maksud pokok adalah poin yang keempat ini akhir dari dan menunda-nunda hal ini menunda-nunda penjualan adalah bentuk penunda-nundaan pembayaran utang dan ini adalah kezaliman bagi orang-orang yang menghutangi Ya, tadi di semua disita, disita oleh pengadilan, mana yang disisakan? toko al-hakim lil muflis dan pengadilan membiarkan mensisakan untuk orang yang bangkrut tadi mayah taju ilaihi apa yang jadi kebutuhan daruratnya tempat tinggal pemuknatin dan biaya untuk itu dan semacam itu oh, nah, al-halah tadi maksudnya maaf al-halah tadi adalah utang yang sudah jatuh tempo saat itu. Amma adainu al muajjal, adapun utang yang belum jatuh tempo, falayahilu maka dia tidaklah menjadi jatuh tempo bil iflasi gara-gara orangnya muflis. Oleh karena itu dia tidak bisa rebutan dengan utang al-halah yang sudah jatuh tempo. Di anal hak ajalah karena adanya jeda waktu adalah hak bagi si muflis yang ini tidaklah hilang dari dirinya sebagaimana hak-haknya yang lain. Sehingga utang-utang yang belum jatuh tempo itu ia bekal tetap menjadi tanggung jawab si muflis. Suma ba'da tauzi'i malihi. Kemudian setelah ada distribusi dan pembagian hartanya, dibagikan kepada orang-orang yang menghutangi yang hutang itu al-halah sudah jatuh tempo fa'in sadadaha maka itu jika ternyata telah menutupi semua utang dan tidaklah tersisa minha dari duyun dari utang syai'un sedikit pun maka terbebaslah dari orang itu al-hajaru ya, ketentuan hajar Bila hukum hakimin maka dia bebas dari hajar tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Lizawali mujibihi karena hilangnya faktor yang mengharuskan dia untuk mendapatkan hajar. Namun jika ternyata utangnya belum lunas, wa in baki ali syai'un min duyunihi, namun jika masih tersisa menjadi kewajibannya sedikit dari sebagian dari utang-utangnya al-halah lamnya tasdid ya al-halah yang sudah jatuh tempo fa innahu la yanfaqu anhu al-hajaru maka hukum hajar tidaklah lepas tidaklah hilang darinya illa hukmil hakim kecuali dengan putusan pengadilan karena pengadilanlah yang menetapkan ada hukum hajar untuknya fawalladhi yahkum maka dialah menetapkan hilangnya hukum hajar anhu darinya jadi maksud pokok hukum hajar dari pengadilan poin yang keempat. Setelah keluar putusan pengadilan dia muflis dan otomatis terlarang untuk melakukan transaksi ya, maka pengadilan kemudian menyita semua hartanya ya, semua hartanya dan disisakan yang untuk memenuhi kebutuhan pokok saja ya, eh, maka Eh, tadi disebutkan maka disisakan rumah dan biaya hidup dengan standar minimalis untuk dia dan uh, anggota keluarganya yang bukan jadi kebutuhan pokok maka semuanya disita maka disisakan untuknya baju sekian setel yang cukup ya, cukup baginya tiga setel yang lain disita semua nanti dijual ya Eh, dia punya sandal jepit dan yang lain wah oh, cukup sandal jepit ya. sepatu macam-macam ya, sita semua ya, disita semua yang kemudian rumahnya itu ada hal-hal yang uh, yang tidak vital ada kemudian bunga-bunga dengan pot-pot bunga-bunga macam-macam disita semua nanti dijual oleh pengadilan punya total semua hartanya diambil Disisakan yang menjadi kebutuhan darurat dia saja. Nah, setelah dan ini namun ini berlaku untuk utang-utang yang sudah jatuh tempo kemarin-kemarin. Sudah jatuh tempo pelunasan. Ya. Adapun utang-utang yang belum jatuh tempo pelunasan pelunasannya maka tidak masuk dalam hitungan hari ini. Kemudian nanti setelah semuanya itu dijual kemudian dibagikan didistribusikan kepada mereka-mereka orang yang mengutangi dan pakai e, pakai persentase berapa utang dia dari total keseluruhan utang orang ini nah, <clears throat> maka misalnya total utang orang ini 100 juta penjualan aset dapat 50 juta hmm, penjualan aset dapat 50 juta maka si A mengutangi orang ini dengan nilai 50 juta maka 50 juta adalah 50% dari total utang maka dia mendapatkan pembagian dari hasil penyitaan dan penjualan tadi 50 persennya karena ternyata hasilnya adalah hasil penjualannya 50 juta maka dia mendapatkan uh, cicilan 25 juta dan nanti setelah itu semua selesai ya, orang ini tidak bebas dari hutang ya, jika tadi dikatakan wa in baki ali min duyuni hal hala ya, jika masih banyak yang tersisa maka dia tetap punya kewajiban untuk melunasi utangnya utang itu ada di dimahnya jadi tanggung jawab dia lain hanya dengan hukum positif di tempat kita dirugikan orang yang mengutangi nah, begitu kemudian dinyatakan dia bangkrut maka dia dinyatakan bebas dari kewajiban untuk bayar utang dalam uh, di aturan uh, dalam aturan Islam tidak hartanya kemudian disita seluruhnya kemudian didistribusikan di antara orang-orang yang menghutangi kalau masih nanti tersisa belum selesai ya tetap masih menjadi kewajiban orang tersebut kemudian hajar jenis yang kedua min anwa'il hajar adalah Hajar atas seseorang untuk kepentingan dia sendiri dalam rangka menjaga hartanya dan memperbanyak hartanya lahu untuk kepentingan dia karena agama ini adalah agama kasih sayang tidaklah agama ini membiarkan satupun yang ada padanya maslahat kecuali dia akan memotivasi orang untuk melakukan hal yang maslahat tersebut tidak ada satupun yang membahayakan dan merugikan kecuali agama ini akan mengingatkan bahayanya Wa min dzalika di antara hal tersebut annahu afsahal majala maka agama ini membuka seluas-luasnya al majalal ruang lil insan bagi seseorang yang memiliki ahliyah kelayaan dan kecakapan untuk melakukan tindakan musawalah dan melakukan aticara perdagangan ya, silahkan melakukan transaksi dan perdagangan dalam batas-batas yang mubah dan uh, wal kasbi atayib dan peng, penghasilan yang baik karena dalam hal tersebut yaitu melakukan perdagangan melakukan jual beli di dalam hal ini terdapat maslahat yang kembali manfaatnya kepada individu dan al-jamaah masyarakat ataupun jika seorang itu tidak memiliki keahlian kelayaan, kecakapan bil kasbi untuk mencari penghasilan wa muzawalah dan melakukan aticara perdagangan karena usianya yang sangat belia atau karena akalnya tidak sempurna atau bahkan karena hilangnya akalnya sama sekali maka Islam melarang orang-orang semacam ini untuk melakukan tasarruf atau transaksi wa yuqimu lalu Islam memasang untuk orang-orang semacam ini wasian pengurus yang bertugas untuk menjaga hartanya wayunamihi dan mengembangkannya demikian akan selalu ada demikian tugas alwasi sampai hilang anhu dari orang tersebut faktor almani yang menyebabkan dia terlarang untuk melakukan transaksi setelah itu maka alwasi akan menyerahkan hartanya al-maufuran lengkap kepadanya dalilnya firman Allah Ta'ala janganlah kalian berikan kepada sufaha orang-orang yang tidak sempurna akalnya harta kalian yaitu harta mereka yang ada di tangan kalian amwalakum harta mereka yang ada di tangan kalian jangan berikan jangan serahkan Allah tidak Allah kiamah karena Allah jadikan harta itu sebagai penegak kehidupan manusia sampai ayat ya, teslah anak-anak yatim yang sudah dewasa Eh, hatta idza balaghun nikah ketika mereka telah sampai usia menikah fain anastum maka jika kalian merasa mantap minhum dari pada mereka rusdan terdapat kecakapan untuk memegang harta fadfa'u ilahim amwalahum serahkan kepada mereka harta milik mereka yang ada di tangan kalian ya, Dalikum wa mayusama inilah apa yang ada di ayat inilah inilah yang disebut dengan hajar atas seseorang untuk kepentingan dianya karena masalah dalam hal ini kembali kepada orang tersebut wahadhan yeah. al hajar dan hajar jenis ini ya umum mencakup azimah wal mal mencakup azimah tanggung jawab dan harta maka fala yatasarrafu maka tidak boleh melakukan transaksi man orang yang intabaqa alaihi fi malihi ya intabaqa alaihi yang berlaku padanya hajar padanya maka dia tidak boleh melakukan transaksi fi malihi pada harta yang real ada pada dirinya bibayin tidak boleh menjual wala tabaruin tidak boleh melakukan tindakan donasi infak ya, dan yang lain wala ghairihima ataupun transaksi-transaksi yang lain itu yang dimaksud dengan hajar pada harta maka orang yang kena hajar ini dia tidak boleh melakukan transaksi pada harta yang ada pada dirinya yang dimaksud dengan kemudian yang dimaksud dengan hajar pada zimmah atau tanggung jawab yaitu wala fi zimmatihi dia tidak boleh membebani tanggung jawab dirinya dainan dengan utang dia tidak boleh berhutang dia tidak boleh berhutang dia tidak boleh domanan menjadi domin penanggung jawab utang orang lain tidak boleh menjadi kafil sama penanggung jawab utang orang lain atau yang lain li'anna dalika yufdi karena ini menyebabkan yufdi ilah menyebabkan terlantarnya harta-harta orang lain tersebut ya. maka untuk orang yang kena hajar untuk kepentingan dirinya sendiri kepentingan dianya bukan untuk kepentingan orang lain ya, maka hajar ini mencakup hartanya dan tanggung jawabnya mencakup uh, mencakup hartanya tidak boleh harta itu dia jual ya. tidak boleh dia hadiahkan ya, dan yang lain dan mencakup zimahnya dia tidak boleh utang dia tidak boleh berhutang karena hutang itu ya, menyebabkan zimah itu tanggung jawab itu sibuk yaitu sibuk dengan kewajiban untuk membayar hutang tidak boleh pula dia menjadi domin penjamin utang orang lain. Kemudian bahkan Yesus tidaklah sah transaksi orang yang tidak safi bersama orang yang safi. Semisal dia berikan kepada si safi, si sufaha hartanya dengan status bayan jual beli atau kordon utang piutang atau titipan atau pinjaman dan siapa yang melakukan hal tersebut maka adalah dia meminta dia tarik apa yang dia telah dia berikan pada sufaha jika dia masih menjumpai barangnya itu bagian utuh biainihi 100% utuh namun jika ternyata barang tersebut telah rusak di tangan sufaha atau mereka si sufaha itu sengaja merusaknya fa inna yadhabu hadaran maka hilanglah harta tadi sia-sia la yalzamuhum domanuhu tidaklah e, ada kewajiban hum kepada sufaha domanuhu ganti rugi li'anau farata karena dia melakukan kecerobohan dengan menyerahkan kepada sufaha alaihi hartanya dan menyerahkan kepada mereka harta tersebut biridahu dengan ridho si pemilik harta dan pilihan tanpa dipaksa. Maka jika sudah tahu ini orang gila, sudah tahu ini orang idiot, maka tidak boleh bagi orang yang normal ngutangi. Mas tak utangi mas. Sudah tahu ini orang idiot, orang gila, diutangi. Atau dia apa? Dia pinjam, si orang gila ini pinjam barang, dikasih. Atau dititipi barang, Eh, mau ini titip barang sama orang idiot Nih eh, saya mau ini titip barang ya eh. ya maka jika ini terjadi apa yang harus dilakukan oleh orang yang titip barang oleh orang yang utangi orang gila atau idiot tadi ya, dia minta kembali dia ambil hartanya jika uh, masih utuh E, namun jika barangnya sudah rusak, ya, barangnya sudah rusak atau dirusak sama dia karena ya malam saja orang gila, ya, orang gila dititipi laptop dibanting gitu kan. <laughs> ya, maka gimana? Bisakah minta ganti rugi kemudian uh, minta ganti rugi kepada uh, pengurus Ya, dalam bahasa kita keluarga orang yang gila ini pengurus ya, yang mengurusi si orang gila ini jawabannya tidak ada ganti rugi. Fa innahu hadaran karena itu hilanglah harta tadi hadaran sia-sia. Anda bisa minta ganti rugi. Tidak ada doman, tidak ada kewajiban ganti rugi. Kenapa? Salah dia sendiri. Sudah tahu ini orang gila, ini orang idiot. Dengan sukarela dia serahkan barang itu dengan suka rela dia serahkan barang itu kepada si gila tadi ya, maka salah dia nah ama lain halnya dengan paragraf berikutnya seandainya al-mahjur alaih orang yang terkena hukum hajar tidak boleh melakukan transaksi lisigarin karena dia anak kecil atau yang lain misalnya dia gila kemudian dia tak ada melakukan tindakan zalim ala nafsin bunuh orang au malin atau melakukan kejahatan kepada harta dorong gila ngamuk lempari kaca rumah tetangganya bijinayatin ya, dengan melakukan tindakan jahat fa innahu yatmanu maka mahjur alaih tadi punya kewajiban ganti rugi wa malu terbebani badannya mata rotapa apa yang jadi dampak min jinayati dari kejahatannya min horomatin berupa denda maka dia kena ya, kena kewajiban bayar denda karena mujna alaih orang yang terdolimi oleh si anak kecil ini atau terdolimi oleh orang yang gila ini lam yufarid dia tidak melakukan kecerobohan dan dia pun tidak mengizinkan ya, bagi mengizinkan si gila atau si anak kecil itu untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan kaidah fikih mengatakan inadoman al-itlaq bahasanya kewajiban ganti rugi al-itlaq karena pengrusakan kalau pengrusakan nyawa artinya pembunuhan Ya yastawi fihi maka sama saja badannya Ya, al ahlu wa ghairuha orang yang punya kecakapan hukum ya, ghairuha atau orang yang tidak memiliki kecakapan hukum maka dia orang yang memiliki kecakapan kecakapan hukum yaitu mukallaf ya, ataupun dia bukan orang yang memiliki kecakapan hukum karena dia anak kecil anak TK atau karena dia orang yang gila maka jika dia melakukan kejahatan melakukan pengerusakan maka dia punya kewajiban ganti rugi bedakan dengan poin yang pertama ini. kalau ini korban tidak melakukan kecerobohan kalau tadi korban yang melakukan kecerobohan ya salah dia titip barang sama orang gila ini melakukan kecerobohan kalau ini tidak tiba-tiba ada datang orang gila, nah, tiba-tiba datang anak kecil, ini lagi asik ngetik di uh, laptop, bawa air disiramkan, sok gitu. <laughs> ya, maka uh, anak kecil ini punya kewajiban untuk ganti rugi yang tentu pelaksanaannya dilaksanakan oleh walinya. Tidak boleh kemudian uh, walinya uh, angkat tangan dengan mengatakan ya namanya saja anak kecil maklum saja pak ini nggak bisa maklum maklum gimana rusak ini laptop saya ini hancur semua kena siram nah, airnya nggak bisa dia tidak dosa karena belum mukallaf namun tetap ada kewajiban doman ganti rugi maka kalau bawa anak kecil bertamu dan anaknya ini nyenggol gelas, gelas pecah, orang tua aja wajib ganti. nggak boleh kemudian sekedar diem saja seakan-akan nggak terjadi apa-apa atau bilang ya maklumlah bu ya anak-anak gitu nggak boleh nggak boleh nggak berlaku ucapan semacam itu ada kewajiban toh ganti rugi Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengatakan maka asobi anak kecil orang gila wanaim dan orang yang tidur itu yatmam punya kewajiban ganti rugi atlafuhu minal amwal terhadap harta-harta yang dia rusakkan ya. tidur ya, kemudian ngolat ya, ya, kemudian nyenggol ya, karena tidur di kamar temannya ya, nyenggol barang kemudian rusak maka wajib ganti rugi. Oh, saya nggak sadar, saya tidak sengaja. Ah, ya. ya memang nggak sengaja mau tidur. Dengan anda tidak sengaja anda tidak berdosa. Tapi tidak sengajanya cuma menghilangkan dosa. Namun tidak menghilangkan kewajiban ganti rugi. Wahada minasyari al amah. ini ada di antara aturan yang bersifat umum yang tidaklah terwujud kemaslahatan manusia kecuali dengan aturan ini. Seandainya mereka tidak punya kewajiban doman ganti rugi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka, la atlafa ba'dum amwala ini saya sebagian orang akan menghancurkan harta orang lain wada'a al khata'akum dan mengklaim saya tidak sengaja wa al qasdi saya tidak punya maksud ya, untuk mengrusak eh, Kemudian hilanglah hukum hajar untuk anak kecil, hilanglah hukum larangan transaksi untuk anak kecil bi amroini dengan dua sebab. Yang pertama, manakala dia telah sampai usia rustin, usia balik. Dan balik ini diketahui dengan sejumlah tanda. Yang pertama, ya, bisa mengeluarkan air mani dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidur. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka jika anak-anak telah sampai, anak-anak dari kalian telah sampai al-huluma, ya, mimpi basah, falyasta'dinu maka adalah dia minta izin ketika mau masuk ke kamar bapak ibunya sepanjang waktu. Dan huluma adalah seorang anak melihat di mana dalam tidurnya melihat sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani dafik dengan cara dengan bentuk muncrat. Kemudian yang kedua tanda balik yang kedua adalah tumbuhnya ya, bulu-bulu ya, yang kasar haula kubulihi di seputaran kubul jalan depannya. Yang ketiga, anak tersebut telah sampai usia 15 tahun. Dari Abdullah bin Umar radhiallahu anhu aku menawarkan pada Nabi saw pada saat perang Uhud menawarkan diri untuk ikut perang dan aku ketika itu berumur 14 tahun falam yujisli namun Nabi tidak membolehkan aku dan aku tawarkan untuk ikut perang saat perang Khandaq saya berusia 15 tahun dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkanku untuk ikut perang mutafakun alaih yang dimaksud dengan ajazani ay amdani membiarkanku lil khuruji untuk berangkat lalu kita perang. Fadalla maka di sini menunjukkan bahasanya sampainya usia 15 tahun dengan tolak ukur hijriah ya. Minal wilada dari kelahiran seorang itu telah jadi balir. Dalam satu riwayat fi ta'lili disebutkan tentang alasan kenapa Nabi melarang untuk ikut perang fil ardatil ula dalam tawaran yang pertama Qal Ibnu Umar mengatakan walam yaroni balartu Nabi belumlah menilai aku telah berada dalam usia balir. Yang keempat ya, tazidu ada tambahan tanda balik untuk jariah perempuan yang tidak berlaku untuk laki-laki. Ada tanda yang keempat menunjukkan baliknya perempuan yaitu mengalami haid. Mengingat sabda Nabi Shallallahu layak balullah solat haidin Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah dewasa yang ditandai dengan haid kecuali dia dengan dia memakai kerudung diatkan oleh at midi dinilai hasan oleh at midi kemudian syarat yang kedua adalah tu punya kemampuan untuk memegang harta tu definisinya al-solah filmal kebaikan untuk harta Allah Ta'ala berfirman maka teslah anak-anak yatim yang sudah menginjak dewasa sampai hatta maka apabila eh, hatta sehingga ida apabila dia telah sampai usia nikah yaitu balir lalu kalian mantap dengan rusdan kalian telah merasa mantap kalau anak ini memiliki rusdan kecakapan untuk memegang harta serahkan kepada mereka hartanya dan kecakapan memegang harta itu diketahui dengan cara dites. Nahu maka dia diberi sedikit dari hak untuk melakukan transaksi. Maka jika dia telah melakukan anak ini, anak yang menjelang dewasa ini melakukan transaksi miron berkali-kali, ternyata dia tidak yarban, tidak bisa diakali, dia ya, dengan dan fahisan tidaklah merugi dalam transaksinya dengan rugi yang parah. Dia tidaklah membayarkan e, menyalurkan hartanya untuk satu hal yang haram atau hal yang tidak ada faedahnya. Maka ini adalah bukti kalau dia memiliki rusdun kecakapan untuk memegang harta. Maka dia dites, dites suruh untuk beli barang, suruh nawar sendiri, Ya, gimana ternyata <clears throat> dia disuruh pergi ke pasar dan di pasar banyak penipu banyak orang yang mau ngakali ternyata dia pintar nggak mau diakali titas bolak balik suruh pergi ke pasar pintar wah ini ini dia cerita oh, tadi oh, ditawari barang sekian gimana oh, harga sekian lima puluh ribu oh, masa kayak gitu lima puluh ribu dia cerita bisa cerita seperti itu itu barang harganya cuma 25 ribu saya ditawari dengan 25 saya nggak mau saya pindah cari yang lain eh, eh, di tempat yang lain saya bisa dapat 20 ribu ah, berarti udah pintar nggak mau diakali ya. pintar dia nggak mau diakali maka dia berarti telah memiliki rusdun kecakapan untuk mengelola harta Kemudian jika dia dikasih duit, ya, kemudian dan dia tidak gunakan hal tersebut untuk hal yang tidak ada faedahnya. Kalau dikasih duit, kemudian dia pergi ke PS atau game online, nah itu berarti belum memiliki kecakapan harta. Ya. Dia di, ini disampaikan kepada ini uang jajan. Ini uang jajan seminggu. Ini, eh, begitu dapat duit, malah pergi ke PS. Wah ini belum rusdun Habis itu kemudian minta uang jajan. Pak uang jajannya, lo udah dikasih kan. Kamu ke PS berarti ya nggak ada uang jajan. Ya jangan gitulah. Nah, ini berarti ya dia belum memiliki kecakapan untuk megang duit. Karena dia pakai duit tersebut untuk satu yang tidak ada faedahnya. Nah itu kalau untuk anak kecil, hajar untuk anak kecil. Kemudian wayazulu Zulu dan hilanglah hajar anil majnun dari orang yang gila dengan dua poin yang pertama hilanglah ya, gilanya kembalinya akal kepadanya kemudian yang kedua dia rasyid dia memiliki rusdun kama sabaqa sebagaimana telah lewat ya, fihakil serir untuk anak kecil manakala dia balir Ya, kemudian wa yasulu anis safi dan hilanglah hajar dari safi. Ya. Safi adalah orang yang tidak dia sehat, bukan gila, lengkap akalnya, namun dia boleh jadi boros. Pokoknya tidak bisa dipercaya, tidak punya kepandaian untuk uh, mengelola harta. Eh, tidak memiliki kepandian untuk mengelola harta poros ya, atau kemudian dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak perlu sudah punya barang tersebut masih beli lagi Nih. padahal yang punya saja belum kepake maka ini orang yang safi yang ini hanya dilakukan oleh orang yang tidak qalilul akli yang tidak sempurna akalnya nah hukum hajar itu hilang dari safi dengan hilangnya safahnya dan manakala dia bersifat dengan sifat rusdun dalam tindakannya ter terhadap harta ya, dia kemudian hilang darinya ya, kebiasaannya boros dia sudah pintar dia sudah pintar kapan harus pelit kapan harus dermawan tidak dermawan terus akhirnya menyusahkan dirinya Ya, maka dia sudah pintar maka ya, maka dengan dia pintar mengelola harta maka hilang darinya ya, safah maka cukup untuk orang si safi ini supaya hilang darinya hukum hajar ya, cukup padanya kriteria yang kedua ya, dia memiliki rusdun kecakapan untuk mengelola harta Kemudian Yatawalla yang mengurusi harta masing-masing dari tiga orang tersebut, anak kecil, ya, boleh jadi dia punya harta karena dia anak yatim dan hartanya adalah warisan bapaknya orang gila ataupun safi. Halah hajar saat dia masih dalam kondisi terlarang melakukan transaksi, maka harta itu dipegang oleh bapaknya. Namun bapaknya juga harus ada syaratnya idakan kana adlan rasyidan jika bapaknya juga rasyid nah, bapaknya tidak rasyid ya, semua duit pokoknya untuk beli rokok wah tidak boleh untuk mau ya, maka bapaknya tidak rasyid nah, ini banyak kemudian dia adil orang yang baik agamanya kenapa dipilih bapak karena dia adalah orang yang dianggap memiliki kasih sayang sempurna terhadap orang tersebut. Thumma min ba'dil abi kemudian setelah bapak ketika bapak itu tidak ada atau telah meninggal dunia maka yang memegang hartanya adalah wasi orang yang diangkat oleh bapaknya sebelum dia meninggal dunia orang yang diwasiati tolong nah, ya ini saya punya ya, anak yang tidak sempurna ya, tolong pegang hartanya ya, itu pesan dia wasiat dia sebelum meninggal dunia itu wasi dia ya, anauna ibuhu karena wasi ini pengganti bapak faasbaha maka dia wasi ini mirip-mirip dengan wakilnya bapak fi halatil hayati ketika bapak masih hidup kemudian kewajiban berkenaan dengan orang yang memegang harta. Ya, memegang harta orang gila atau anak yatim yajibu alaman yatawalla ambalahum. Maka wajib atas orang yang mengurusi harta anak kecil, orang gila dan yang lain yaitu memandukira orang-orang yang telah disebutkan dia punya kewajiban ayat ayatasarafa bil bilahum melakukan tindakan dan transaksi bil ahadzi yang paling menguntungkan lahum bagi orang tersebut. Ya, maka anak yatim ini ya, butuh pakaian. Pakaiannya sudah tidak layak. Maka dia ambilkan dari duit harta anak si yatim ini, dari harta anak si yatim sejumlah uang untuk beli pakaian. Dan kewajiban dia ketika beli pakaian melakukan tindakan yang paling menguntungkan bagi si anak yatim. Maka jika toko pakaian ada dua pilihan. Ini ya, jenis pakaiannya sama, ini lebih mahal dan itu lebih murah. Tidak boleh bagi dia si pemegang harta anak yatim itu beli di toko yang lebih mahal dengan mentang-mentang karena toko tersebut milik sepupunya. Ah, tidak boleh. Wajib bagi dia melakukan tindakan yang paling menguntungkan bagi si yatim. Yaitu toko yang lebih murah. Karena apa? Karena kualitas barangnya sama. Dia bisa uh, uh, karena ini ada keperluan, maka dia bisa beli online, bisa beli offline. Beli online lebih mahal. Haram baginya beli online. Wajib baginya, wajib bagi wasi, wajib bagi pemegang harta anak yatim ini atau harta orang gila ini, wajib baginya untuk beli offline yang itu lebih murah. Dan itulah diantara makna firman Allah Ta'ala Wala takfur yatimi Janganlah kalian mendekati Yaitu menggunakan harta anak yatim Ila bila dia ahsan Kecuali dengan cara yang lebih baik Yaitu yang lebih menguntungkan bagi si yatim Artinya la tatasarrafu janganlah kalian melakukan tindakan pada harta anak yatim kecuali bima dengan tindakan yang ada padanya maslahat dan mengembangkan harta tersebut. Dan ayat di atas meskipun dia adalah ayat nas untuk harta anak yatim, namun itu mencakup hartanya safi dan majnun dengan dalil qiyas dikiaskan pada harta anak yatim. Kemudian menjadi kewajiban pengelola harta anak yatim dan semacamnya menjaga harta tersebut dan tidak ihmal, tidak ya, ihmal itu tidak perhatian, tidak peduli. Hmm. Ditaruh sembarangan dari di tempatnya yang aman, nah itu ihmal. Wal mukhatarah dan untung-untungan melakukan gambling dengan harta anak si yatim atau memakannya secara zalim. Allah Ta'ala berfirman, eh, Innaladina yakuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Inama yakuluna fi nihim, narasnya dia memakan dan masukkan dalam perutnya api neraka. Dan dia akan masuk api yang menyala-nyala. Dan Allah telah memberikan nasihat kepada pengurus anak yatim. Hendaklah dia mengingat keadaan anak-anaknya. Seandainya anak-anak tersebut diurusi oleh orang lain. Karena dia meninggal dunia dalam keadaan anak-anaknya masih kecil-kecil. Maka sebagaimana dia ingin agar anaknya sendiri itu mendapatkan perilaku yang baik, mendapatkan perlakuan yang baik, maka hendaklah dia melakukan memberikan perlakuan yang baik kepada mereka Eh, maka dalam dia memberikan perlakuan yang baik kepada anak-anak orang lain yaitu anak-anak yatim yang dia rawat manakala anak tersebut di bawah kekuasaannya dan itulah maksud firman Allah di surat An-Nisa ayat yang ke-9 dan dalam merasa khawatir orang-orang yang seandainya mereka tinggalkan min, min khalfim di belakangnya setelah dia meninggal dunia duriatan di'afan, anak-anak yang masih kecil-kecil. Khafu alaihim yang dia khawatirkan keadaannya. Faliyatakullaha maka adalah dia bertakwa kepada Allah dan adalah dia berkata-kata dengan perkataan yang baik. Walima karena dan karena mereka-mereka anak kecil dan orang gila ini tidak mampu menjaga hartanya dan mengelola hartanya dengan pengelolaan yang mengembangkan harta maka Allah angkat untuk mereka pengurus yang mengurusi hartanya dan menimbang manakah yang maslahat baginya dan Allah berikan kepada mereka mereka para pengurus harta anak yatim harta orang gila Allah berikan arahan-arahan yang semestinya mereka berjalan di atas alat arahan tersebut hala wilayatim ala haula saat dia mengurusi mereka mereka ini mengurusi anak kecil dan orang gila ini dan Allah eh, dan Allah Subhanahu wa taala melarang al aulia melarang para pengurus untuk memberikan al kusar orang-orang yang cepat akalnya kusar nah, di sini mencakup anak kecil orang gila semua mereka termasuk kusar cepat akalnya dangkal akalnya maka Allah larang para aulia para pengurus uh, eh, hartanya orang-orang yang kusar Allah larang untuk menyerahkan harta mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengelola harta. Tujuannya kenapa Allah larang? Supaya anak kecil dan orang gila tersebut tidak merusak hartanya atau menyanyiakan dan menelantarkannya. Dengan Allah katakan, janganlah kalian berikan kepada safi. Ya. Orang-orang yang tidak sempurna akalnya harta mereka. Padahal harta itu satu hal yang urgen dan penting karena Allah jadikan harta itu kiamat penegak kehidupan manusia. Al-Hafidh Ibnu Qasir Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan Allah melarang memberikan kesempatan kepada Safi untuk melakukan tindakan dan transaksi pada harta yang Allah jadikan harta itu demikian pentingnya karena harta itu bagi manusia adalah kiaman. Artinya tegak dengannya penghidupan mereka dengan dalam bentuk perdagangan atau yang lain. Maka dari ayat ini diambillah ketentuan hukum hajar untuk orang-orang yang safi. Wakamadat dan sebagaimana Allah melarang memberikan kesempatan kepada kusar untuk memegang harta. Waja'alaha dan Allah jadikan harta orang-orang yang tidak sempurna akalnya di bawah kekuasaan orang yang punya kemampuan untuk anadar untuk menimbang dan memperbaiki maka Allah ingatkan mereka-mereka para pengurus Allah ingatkan tidak boleh melakukan tindakan dan transaksi pada harta ya, orang tersebut kecuali dengan tindakan yang memperbaiki harta dan mengembangkannya dengan Allah katakan janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai mereka balik Artinya janganlah kalian melakukan tindakan pada harta anak si yatim kecuali dengan tindakan yang ada padanya ghibtah, satu hal yang menguntungkan dan maslahat bagi si yatim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tatkala Allah menurunkan firman-Nya Janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Demikian juga firman-Nya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Maka setelah turunnya ayat ini intolakoh berangkatlah man orang yaitu para sahabat yang punya anak yatim, yang merat anak yatim. Maka dia pisahkan makanannya dari makanan si yatim, minumannya dari minuman si yatim. Akhirnya ya ja'ala mulailah tersisa harta-harta si yatim tadi. Ya. Maka ketika tersisa maka disimpan sampai dimakan oleh si yatim atau basi. Fastad dzalika alaihim maka itu menyulitkan dan merepotkan mereka mereka para pengurus anak yatim akhirnya mereka laporkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim katakanlah islahul lahum khair ya ya, memperbaiki mereka itulah yang lebih baik namun jika kalian campur harta kalian dengan harta mereka maka sungguh mereka itu adalah saudara-saudara kalian sendiri hanya setelah turun Al-Baqarah 220 maka para pengurus harta anak yatim ini mencampur makanan mereka dengan makanan si yatim minuman mereka dengan minuman si yatim jadi saat turun ayat yang keras tentang harta anak yatim, maka sahabat yang ya, menjadi yang merawat anak yatim itu langsung kemudian memisah secara total. Akhirnya ada dua dapur. Akhirnya ada dua dapur. Akhirnya dua kali masak nasi. Ini pakai berasnya si pengurus anak yatim, kemudian nanti ada berasnya anak yatim diambilkan dari hartanya si yatim. Nanti kemudian masak sayur dua kali. Nah, ini masak sayur sendiri, terus masak ini sendiri. Ini. Maka kalau mau bikin kemudian teh, maka masaknya dua kali. Ini pakai gula sendiri, pakai teh sendiri, ini pakai gula, tehnya si yatim. Itu sikap para sahabat ketika itu. Nah, akhirnya tidak habis. Ya, namanya jana anak. Kadang senang makan, kadang males makan. Ya, makan nasi tidak. Ini dimasakkan nasi sekian, dikira cukup. Eh, pas anaknya lagi males makan. Akhirnya nasi tetap nggak berani disentuh. Ya, nasi yang ada tidak berani disentuh, dan nunggu sampai dimakan sama si anak ini. Padahal anaknya lagi males makan. Airnya basi. Sayurnya basi. Ya. Akhirnya dilaporkan pada Nabi, maka turunlah ayat. Ini sudah dicampur saja tidak apa-apa. Namun ya Allah tahulah siapa yang ya, punya tendensi ya, dan siapa yang tidak punya tendensi, wah ini kebetulan, biar, biar untuk pengiritan, ini semuanya nanti pakai duitnya si yatim, ya, ya, pakai untuk bantuan untuk anak yatim, ya, kita numpang. Ya. Ini punya tendensi. Dan Allah tahu siapa yang tidak punya tendensi. Cuma sekedar untuk melakukan hal yang terbaik. Ya, maka boleh dicampur. Ya, tidak perlu kemudian masak nasi dua kali, masak sayur dua kali, cukup sekali. Ya. Namun ya kemudian ya lihat-lihat sayurnya begitu jangan matang kemudian dihabiskan semua, anak yatimnya tinggal kuah. Ah. <laughs> Jatahnya si yatim kuahnya saja. Ya. ya, jangan ya, maka Allah tahu siapa yang punya tendensi yang jelek dan siapa yang tidak. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa rabbil alamin.